وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة الحمد لله Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan Yang berat disembah Dan diibadai kecuali Allah tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah swt limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dan meneladani mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt, Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik dari amalan-amalan haji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama Allah Al-Husna adalah Al-Hakim Yang artinya adalah Yang maha bijaksana Allah SWT Telah menurunkan syariat Dan ajaran Kepada manusia Dan di dalam syariat tersebut Mengandung hikmah-hikmah yang dalam dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi manusia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah syariat mewajibkan sesuatu kepada kita sebuah kewajiban atau melarang kita dari sesuatu kecuali di balik itu semua ada hikmah yang mendalam di mana terkadang hikmah tersebut kita ketahui dan terkadang hikmah tersebut tidak tidak kita ketahui. Dan di zaman kita sekarang ini banyak penelitian-penelitian <clears throat> secara ilmiah yang mencengangkan dunia ketika mereka meneliti syariat-syariat Allah SWT. Kenapa Allah SWT mengharamkan babi bagi manusia? Kenapa Allah SWT mengharamkan emas bagi laki-laki dan membolehkan bagi wanita. Kenapa Allah SWT mewajibkan jilbab bagi kaum wanita? Kenapa Allah SWT memerintahkan kita untuk menyebut namanya ketika kita menyembelih? Maka penelitian di zaman sekarang menunjukkan hasil yang sangat menakjubkan Ternyata Di balik syariat tersebut Ada hikmah yang mendalam Ada kebaikan bagi manusia Dan orang yang melanggar larangan-larangan Allah SWT Maka dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kecelakaan di dunia maupun di akhirat seorang muslim dan juga muslimah hendaklah meyakini bahwasanya di balik kewajiban-kewajiban tersebut di balik larangan-larangan tersebut ada hikmah yang mendalam yang terkadang kita ketahui dan ter terkadang tidak kita ketahui dan kewajiban kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak mengetahui hikmah dari syariat tersebut. Dan ibadah haji yang disyariatkan kepada kita banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah haji ini. Di antaranya pelajaran dari ihram yang kita lakukan seorang laki-laki yang akan melakukan ihram atau orang yang berihram maka dia disunahkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih yaitu dua helai pakaian atas dan juga bawah yang tidak membentuk badan dan disunahkan berwarna putih dan boleh dia memakai pakaian ihram selain warna putih. Namun yang sunnah dan yang afdal adalah memakai ihram yang berwarna putih. Di antara faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya manusia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Tidak membedakan antara satu dengan yang lain kecuali ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Diharapkan orang yang memakai pakaian ini dan melihat orang lain juga memakai pakaian tersebut baik yang kaya maupun yang miskin seorang pejabat maupun seorang bawahan maka dia menyadari bahasanya yang membedakan antara satu dengan yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan jabatan yang dia miliki bukan harta yang dia miliki tetapi ketakwaan yang dia miliki Inna akramakum indallahi atqakum Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Swt tidak melihat kepada bentuk kalian dan juga harta kalian. Akan tapi Allah Swt melihat kepada hati kalian dan juga amalan kalian. Menunjukkan bahwasanya yang bermanfaat di sisi Allah Swt kelak pada hari kiamat adalah apa yang ada di dalam hati kita berupa keimanan, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah swt ketakwaan kita kepada Allah dan juga amalan kita. Dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam wa a'malikum dan juga amalan kalian menunjukkan bahwasanya seorang muslim dan juga muslimah tidak mencukupkan diri dengan apa yang di dalam hatinya sebagaimana yang disebutkan atau dikatakan oleh sebagian saudara kita ketika diperintah untuk berhijab kemudian mengatakan yang penting hati saya bersih meskipun saya tidak berhijab ketika diperintah untuk sholat mengatakan yang penting hati saya bersih meskipun saya tidak sholat Rasulullah SAW mengatakan Walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum Akan tapi Allah SWT melihat hati kalian Dan juga amalan-amalan kalian Artinya hati akan dilihat oleh Allah SWT Demikian pula amalan-amalan kita Akan dilihat oleh Allah SWT Oleh karena itu termasuk akidah Ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu adalah keyakinan di dalam hati dan ucapan dengan lisan dan juga amalan dengan anggota badan. Jadi iman bukan hanya yang ada di dalam hati kita saja. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kain ihram ini atau pakaian yang kita pakai ketika berihram bahwasanya ini mengingatkan kita kepada kain kafan yang kelak akan kita pakai ketika kita keluar dari dunia ini. Yang kita bawa dari harta kita hanyalah kain kafan yang menempel di dalam tubuh kita. Akan kita tinggalkan harta, akan kita tinggalkan mobil kita, akan kita tinggalkan rumah-rumah kita dan tidak bermanfaat bagi kita pada saat itu kecuali amalan kita. Apabila kita berbuat baik di dunia, maka kebaikannya akan kita dapatkan. Dan kalau kita berbuat jelek di dunia, maka kejelekan juga yang akan kita dapatkan. Diharapkan orang yang memakai pakaian ini dia menyadari bahwasanya suatu saat cepat atau lambat dia akan memakai pakaian yang seperti ini. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ihram kita ketika seseorang sudah berniat yaitu berihram maka dilarang baginya atau dilarang atasnya untuk melakukan perkara-perkara yang sebelumnya diperbolehkan. Kita tahu bahasanya orang yang ihram apabila sudah berihram berniat maka dilarang untuk memotong rambutnya. Dilarang untuk memotong kukunya. Dilarang untuk memakai wangi-wangian. Dilarang untuk mendatangi istrinya dan juga larangan-larangan yang lain. Ini diantara pelajarannya adalah membiasakan kita untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita menginginkannya, kita ingin memotong kuku, tapi ketika kita sadar dan tahu bahwasanya kita sedang ihram, maka kita meninggalkannya. Padahal itu pada asalnya adalah suatu yang diperbolehkan Kita ingin memotong rambut kita Ketika kita sadar bahwasanya kita sedang ihram Maka kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tidak ada manusia yang tahu Seandainya kita mau Kita bisa memotong kuku tersebut Dan memotong rambut tersebut Tanpa sepengetahuan manusia Tapi kita tahu dan sadar bahwasanya Allah Swt mengetahui apa yang kita lakukan. Kita ingin mendatangi istri kita, akan tapi ketika kita sadar bahwasanya kita sedang ihram, maka kita meninggalkannya karena Allah Swt. Demikian seorang muslim di dalam ihramnya dia meninggalkan sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan tapi karena dia sedang ihram Maka dia dilarang Dan dia tinggalkan itu karena Allah SWT Melatih kita semua Untuk meninggalkan Segala sesuatu Yang dilarang oleh Allah SWT Di antara Pelajaran haji yang berharga Adalah apa yang bisa kita petik Dari kalimat talbiyah Yang kita ucapkan Setelah kita berihram Yaitu ucapan kita Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda Wan ni'mata laka wal mulk La syarika lak Yang artinya Aku memenuhi panggilanmu ya Allah Aku penuhi panggilanmu Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Aku penuhi panggilanmu Tidak ada sekutu bagimu Aku penuhi panggilanmu Innal hamda Sesungguhnya kenikmatan Atau pujian Wan ni'mata dan juga kenikmatan Lak Adalah milikmu Wal mulk Demikian pula kerajaan La syarikalak Tidak ada sekutu bagimu di dalam talbiyah ini Ada Takrir Pengakuan dari seorang hamba Tentang keesaan Allah SWT Dia mengatakan Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Mengatakan La syarika lak Yang artinya Tidak ada sekutu bagimu Artinya seseorang ketika mengucapkan kalimat ini Maka dia telah mengaku di hadapan Allah SWT bahwasanya tidak ada yang berat disembah kecuali Allah Tidak ada sekutu bagimu ya Allah Tidak ada sekutu, tidak ada sesembahan Yang berat disembah kecuali engkau ya Allah Kemudian dia mengatakan innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Kenapa tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah? Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya pujian dan juga kenikmatan dan juga kerajaan di langit dan juga di bumi adalah milikmu. La syarikalak tidak ada sekutu bagimu Artinya dia mengakui bahwasanya kenikmatan Dan juga kerajaan langit dan juga bumi Adalah milik Allah semata Tidak ada sekutu bagi Allah Di dalam menguasai bumi dan juga langit Dan juga di dalam memberikan kenikmatan Kita mengakui bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Di dalam semua itu oleh karena itu konsekuensinya adalah tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Ini adalah takrir, ikrar, pengakuan dari seorang hamba yang mengucapkan talbiyah bahwasanya dia tidak akan menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu seorang jamaah seorang jamaah haji maupun jamaah umrah yang mengucapkan talbiyah ini maka adalah dia menjadi seorang kutwah dan juga seorang teladan bagi yang lain di dalam masalah tauhid di dalam masalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah tidak boleh dia berdoa kepada selain Allah siapapun dia entah itu dia adalah seorang nabi seorang malaikat atau makhluk yang lain karena doa adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah SWT semata. Seorang jamaah haji tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh bergantung untuk mendapatkan kebaikan atau menolak menolak mudarat kecuali hanya kepada Allah Swt. Tidak boleh dia bergantung dan bertawakal kepada benda yang dinamakan dengan jimat atau wafak atau susu atau penyang lain karena barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan dijadikan bertawakal dengan sesuatu tersebut sebagaimana sabda Nabi Alaihi Wasallam dan beliau Alaihi Wasallam mengatakan man ta'allaqa tamimatan Fakat asyrak Barang siapa yang menggantungkan sebuah tamimah Yaitu sebuah jimat Dalam berbagai jenisnya Entah itu yang di tangan Atau di sabuk Atau dikalungkan di leher Maka ini semua dinamakan dengan tamimah Beliau SAW mengatakan Man ta'allaqa tamimatan Fakat asyrak Barang siapa yang menggantungkan Sebuah tamimah sebuah jimat maka sungguh dia telah berbuat syirik apabila dia meyakini bahwasanya benda tersebut dialah yang dengan sendirinya memberikan manfaat dan juga memberikan mudarat maka dia telah terjatuh di dalam syirik besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam namun apabila dia meyakini bahwasanya benda tersebut hanyalah sekedar sebab atau perantara atau wasilah maka dia telah terjatuh di dalam syirik kecil syirik kecil artinya syirik yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam kan tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya syirik kecil ini lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar syirik kecil lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Di antara contoh dosa besar adalah berzina, membunuh. Ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya syirik kecil meskipun dia dinamakan dengan kecil yaitu syirik kecil akan tapi dosanya tetap lebih besar daripada dosa-dosa besar. Menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat talbiyah adalah ucapan kita labbaik yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dan ini adalah kalimat yang sangat indah yang dipakai untuk menjawab panggilan orang lain. Di dalam bahasa Arab Ketika seseorang ingin menjawab panggilan dengan panggilan dengan jawaban yang baik, maka mengatakan labbaik. Kita mengatakan di dalam talbiyah kita labbaik Allahumma labbaik. Artinya aku penuhi ya Allah panggilanmu dan aku penuhi panggilanmu. Karena Allah SWT telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kedatangan kita ke sini adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang jauh dengan uang yang tidak sedikit dengan waktu yang tidak sebentar dan kita datang ke sini bukan untuk bersenang-senang tapi untuk memayahkan diri kita Melakukan tawaf Melakukan sa'i Melempar jamarat Pergi ke Arafah Bermalam di Musdalifah Kalau kita memenuhi panggilan Allah SWT Dengan Suatu yang tidak ringan Maka tentunya ini Melatih diri kita Untuk bisa memenuhi panggilan-panggilan Allah SWT di dalam sesuatu yang lebih mudah daripada itu. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita setiap hari lima kali untuk melakukan solat berjamaah di masjid. Hayya 'alas shalah. hayya 'alal falah. Marilah kita mengerjakan solat, marilah kita menuju keberuntungan. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua untuk melakukan sholat berjamaah di masjid Apabila kita penuhi panggilan Allah SWT dari arah yang jauh Dari tempat yang jauh Tentunya dari tempat yang jauh lebih dekat Lebih mudah untuk kita penuhi panggilan tersebut Dan juga panggilan-panggilan Allah SWT Di dalam ketaatan-ketaatan yang lain Ketika Allah SWT menyuruh kita untuk berpuasa Menunaikan zakat Berbakti kepada kedua orang tua Bersilaturahmi Berakhlak yang baik kepada orang lain Maka sebenarnya itu semua adalah perintah-perintah dari Allah Panggilan-panggilan dari Allah SWT Allah SWT berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Istajibu lillahi Rasul idza da'akum lima yuhyikum wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian memenuhi panggilan Allah swt dan juga rasulnya apabila Allah swt mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan hati kalian. Kita diperintah oleh Allah swt sebagai orang yang beriman untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah. Jadi di antara pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari talbiyah ini adalah melatih kita untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah pelajaran dari tawaf yaitu mengitari Ka'bah tujuh kali. Di antara pelajaran yang kita ambil bahwasanya tawaf ini adalah termasuk amalan yang khusus dilakukan di Baitullah yaitu di Ka'bah. Dan dalil-dalil menunjukkan demikian baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah bahwasanya tawaf ini adalah amalan yang khusus yang dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu Ka'bah. Berbeda dengan sholat Sholat dilakukan di mana saja Sodakah dilakukan di mana saja Menyembelih dilakukan di mana saja Tapi kalau tawaf Ini hanya dilakukan di rumah Allah SWT Allah SWT berfirman Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baytiya lit-taifin wal-akifin wal sujud warukai sujud dan kami telah mengambil perjanjian dari Ibrahim dan juga Ismail supaya kalian berdua membersihkan rumahku lit yaitu untuk orang-orang yang melakukan tawaf demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala wal yattawafu bil baitil atiq dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekitar rumah yang kuno yaitu Baitullah Ka'bah menunjukkan kepada kita bahwasanya tawaf ini adalah termasuk amalan yang khusus yang hanya dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang melakukan tawaf di selain Ka'bah. Seperti orang yang tawaf di sekitar kuburan Rasulullah SAW atau di kuburan yang lain. Maka ini adalah suatu yang tidak disyariatkan Dan termasuk perkara yang diharamkan Karena tawaf Ini adalah kekhususan Ka'bah Demikian pula orang yang tawaf Di sebuah batu Yang dikeramatkan Maka ini juga termasuk Perbuatan yang tidak dibenarkan Sekali lagi Tawaf ini adalah amalan yang khusus bagi rumah Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil ketika tawaf adalah pelajaran ketika seseorang mencium Hajar Aswad. Perlu kita ketahui bahwasanya tujuan dari mencium Hajar Aswad adalah untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW dahulu mencium Hajar Aswad kita menciumnya karena dahulu Rasulullah SAW melakukannya dan bukan maksud dari mencium hajar aswad adalah untuk mencari berkah atau mengambil berkah dari hajar aswad tersebut karena berkah yang seperti ini yaitu berkah yang bisa berpindah yang dinamakan dengan berkah zatiyah yang berkaitan dengan zatnya maka ini adalah kekhususan para nabi dan juga para rasul. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum ketika Rasulullah SAW masih hidup mereka bertabarruk dengan jasadnya Rasulullah SAW dengan bekas air wudhu beliau dengan bekas rambut beliau yang beliau potong ketika tahallul dengan keringat beliau dan ini adalah termasuk kekhususan para nabi dan juga para rasul. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka berarti sudah putus. Oleh karena itu tidak ada seorang sahabat pun satu pun yang mereka melakukan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq manusia yang paling baik setelah para nabi dan juga rasul. Dan tidak ada yang melakukannya kepada Umar bin Khattab atau Uthman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Karena para sahabat radhiyallahu anhum menyadari dan mengetahui bahwasanya ini adalah kekhususan para nabi dan juga para rasul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad maka beliau berkata dengan suara yang keras Dan didengar oleh orang-orang yang tawaf saat itu Beliau mengatakan Inni la'a'lamu Annaka hajarun La tadurru wa la tanfa' Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yukabbiluka ma qabbaltuk Kata beliau radhiyallahu anhu Sungguh aku tahu bahwasanya engkau wahai Hajar Aswad adalah sebuah batu saja. La tadurru wa la tanfa. Engkau tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW dahulu menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yaitu mencium hajar aswad adalah karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita menciumnya dengan niat yang benar, yaitu untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena dulu beliau menciumnya, maka kita mencium hajar aswad tersebut. Adapun rukun Yamani maka tidak disyaratkan untuk dicium akan tapi hanya disyariatkan untuk diusap saja berbeda dengan rukun hajar aswad disunahkan untuk dicium kalau tidak mampu menciumnya maka diusap dengan tangan kalau tidak mampu maka dengan memberikan isyarat dari jauh adapun rukun yamani maka yang disyariatkan hanya mengusap tidak ada mencium ketika di rukun Yamani Demikian pula tidak ada memberikan isyarat Dan di dunia ini Tidak ada sebuah benda Yang disyariatkan untuk diusap Dengan maksud ibadah kepada Allah SWT Kecuali dua benda ini Yaitu Hajar Aswad Dengan rukun Yamani saja Di dunia ini tidak ada benda yang disyariatkan untuk diusap dengan maksud ibadah kecuali dua benda ini saja, yaitu rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Bahkan bagian-bagian Ka'bah yang lain, pojokan-pojokan Ka'bah yang lain selain rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad ini tidak disyariatkan untuk diusap. Apabila Ka'bah Demikian keadaannya Tidak boleh diusap dengan maksud ibadah Kecuali rukun Yamani Dan hajar aswad saja Maka bagaimana dengan Masjid-masjid yang lain Dengan rumah-rumah Allah yang lain Masjid Nabawi misalnya Maka tidak disyaratkan untuk mengusap usap Dinding yang ada di Masjid Nabawi maupun tiang-tiangnya Dengan maksud untuk mencari berkah dari dinding dan juga tiang-tiang tersebut. Apabila rumah Allah selain Hajar Aswad dan juga Rukun Yamani tidak boleh kita usap dengan niat tersebut, maka bagaimana dengan rumah makhluk seperti kuburan misalnya? Ini adalah rumah makhluk. Kalau rumah Allah selain dua benda tersebut tidak diperbolehkan untuk diusap dengan maksud untuk ibadah maka bagaimana dengan rumah makhluk meskipun itu adalah kuburan seorang nabi seperti kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh seorang muslim dan juga muslimah mengusap-ngusap dinding yang ada di sekitar kuburan dengan maksud untuk mencari berkah apabila itu adalah kuburan seorang nabi itu kuburan Nabi Muhammad SAW Tidak diperbolehkan Maka bagaimana dengan kuburan yang lain Seperti kuburan orang yang soleh Atau kuburan seorang wali Maka tentunya lebih Tidak diperbolehkan Dan sebelum saya lanjutkan e, Mungkin ada pertanyaan Maka silahkan ditulis dengan kertas Dan diajukan ke depan Dan bagi yang belum memiliki kertas silahkan mengambil ke depan di antara pelajaran yang bisa kita ambil Dari ibadah haji kita kali ini Kita melihat Dan kita merasakan sendiri Sebelum kita berhaji Kita berusaha untuk belajar Masing-masing dari kita Memiliki buku pegangan Ingin mengetahui Bagaimana cara tawaf bagaimana sa'i, bagaimana memakai pakaian ihram, apa yang dilarang ketika kita ihram, bagaimana cara wukuf, bagaimana cara melempar jumrah, karena kita mengetahui bahasanya ibadah haji kita tidak akan diterima oleh Allah Swt kecuali apabila sesuai ibadah kita yaitu ibadah haji kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah pelajaran yang penting dan perlu kita ketahui bahwasanya ini bukan hanya ketika hajian saja, yaitu sesuainya ibadah kita dengan contoh dan juga cara Rasulullah SAW. Ini bukan hanya ketika haji saja, di dalam ibadah semuanya tata cara berwudu kita, tata cara sholat, tata cara berpuasa, dan juga ibadah-ibadah yang lain, ini sama dengan haji, yaitu disyaratkan agar ibadah tersebut sesuai dengan syariat dan juga cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita kerjakan ibadah haji atau ibadah yang lain tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Maka ditakutkan ibadah tersebut tertolak Apalagi apabila berkaitan dengan rukun-rukun haji Dan juga kewajiban-kewajiban haji Seperti orang yang melakukan bermalam di Musdalifah Sebelum dia ke Arafah Dengan membalik Maka ini adalah menyelisih haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Tentunya amalan yang seperti ini Tidak diterima di sisi Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Man amila amalan leisa alaihi amruna fahuwarat Berang siapa yang mengamalkan sebuah amalan Yang tidak ada contohnya Tidak ada dalilnya dari kami Maka amalan tersebut Amalan tersebut akan tertolak Di dalam beberapa hadis di antaranya Rasulullah SAW mengatakan Man tawadza'a mithla Au nahwa wudu'i hadha Thumma salla rak'atain La yuhadithu fihima nafsahu Gufira lahu ma taqaddama min dambih Berang siapa yang berwudu Seperti wuduku ini Beliau SAW mengatakan Berang siapa yang berwudu Seperti wuduku ini Kemudian dia sholat dua rakaat Dan tidak berbicara Dengan dirinya sendiri di dalam hatinya Artinya dalam keadaan khusyuk Maka dia akan diampuni Dosanya yang telah lalu Beliau mengatakan Barang siapa yang berwudu Seperti wuduku ini Menunjukkan bahwasanya dalam berwudu Tidak boleh kita berwudu sembarangan Harus ada ilmunya harus mengetahui bagaimana cara Rasulullah SAW melakukan wudhu tersebut. Demikian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian solat sebagaimana kalian melihat aku solat. Menunjukkan banyak solat, kita juga diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula ketika haji, beliau SAW mengatakan, litakhudhu anni manasikakum hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian kita diperintahkan di dalam melakukan ibadah haji ini untuk mengikuti cara dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang penting bagi kita bahwasanya di dalam beribadah kita butuh ilmu oleh karena itu kita jangan bermalas-malasan untuk mengikuti e, majelis-majelis ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kemarin siang sebelum saya menghadiri atau pergi ke Masjid Nabawi ada seorang yang bertelpon yang telpon dan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh sebagian temannya. Yang cerita bahwasanya ketika mereka di Arafah itu pada tanggal 8 dalam keadaan ihram dia telah mendatangi istrinya tanggal 8 sebelum Arafah dia mendatangi istrinya dan menyangka karena kejahilannya bahwasanya melakukan hal itu di Arafah adalah membawa keberkahan tersendiri Akibatnya apa? Karena kejahilan ini sebagaimana ini adalah fatwa para sahabat radhiyallahu anhum atau sebagian sahabat haji yang dia lakukan rusak. Karena dia melakukan ini sebelum tahalul awal. Kemudian yang kedua, dia tetap berkewajiban untuk menyempurnakan hajinya. Tetap harus wukuf di Arafah bermalam di Musdalifah, melempar jumrah, bermalam di Mina, tawaf ifadah, sa'i sampai dia menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Kemudian kewajiban yang ketiga Dia harus menyembelih seekor unta Masing-masing dari laki-laki dan juga istrinya tersebut Harus menyembelih seekor unta dan yang keempat Dia berkewajiban tahun depan Untuk melakukan ibadah haji kembali Ini adalah akibat Dari seseorang tidak mau belajar Seandainya dia mau belajar Menghadiri majelis ilmu Mau bertanya Mau membaca buku Ini saya dia insya Allah Tidak terjerumus di dalam kesalahan ini oleh karena itu ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua tentang pentingnya kita menuntut ilmu agama. Luangkan ya waktu kita sekali dalam seminggu atau dua kali dalam seminggu untuk mendengar, bertanya dan memperdalam ilmu agama ini. Dan alhamdulillah di zaman kita sekarang ini banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk menuntut ilmu agama ini baik dari televisi-televisi sunnah, radio-radio sunnah, majalah-majalah sunnah dan juga media-media yang lain yang ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT. Kemudian yang terakhir adalah tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari wukuf di Arafah di antaranya berkumpulnya kita dengan saudara-saudara kita di sana di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan keadaan yang sama, maka ini mengingatkan kita kepada padang mahsyar. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia dari awal sampai akhir. Berkumpulnya beberapa juta kaum muslimin di tempat yang sama, di waktu yang sama Bagaimana kita melihat banyaknya manusia saat itu Bagaimana apabila berkumpul satu negara Bagaimana apabila berkumpul dua negara Atau tiga negara atau lebih Bagaimana apabila berkumpul semua manusia Dalam satu zaman di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan keadaan yang sama. Dan bagaimana bila, bila dikumpulkan semua manusia dari sejak zaman Adam sampai di zaman kita sampai manusia-manusia yang belum datang sekarang sampai hari kiamat. Dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan seperti yang disebutkan di dalam hadis dalam keadaan telanjang dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan dalam keadaan tidak berkhitan kemudian Allah SWT mendekatkan matahari kepada mereka sehingga hanya berjarak satu mil saja dan manusia berkeringat dan keringat mereka berbeda-beda. Ada di antaranya yang sampai ke lutut mereka, ada yang sampai ke pinggang mereka, dan ada yang sampai dirinya ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri, tergantung dengan amalan yang dia lakukan di dunia. Ketika kita wukuf di Arafah, maka ini mengingatkan kita kepada hari tersebut di mana manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mengabarkan di dalam sebuah hadis yang sahih seorang hamba tidak akan digeser kedua kakinya sampai dia ditanya tentang empat perkara. Di antaranya akan ditanya tentang ilmunya, apa yang dia amalkan, dan akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan Dan untuk apa Dia gunakan Dan akan ditanya tentang Waktu, umur, usia Yang telah Allah berikan kepadanya Untuk apa dia manfaatkan Dan akan ditanya tentang Anggota badannya Untuk apa dia Gunakan anggota badan tersebut Ini nanti akan ditanyakan oleh Allah SWT kepada kita semua Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah SWT Contoh seperti yang dikategorikan, dikategorikan syirik kecil Seperti apa? Para ulama menyebutkan Di antara contoh syirik kecil adalah syirik yang berkaitan dengan lafad Syirik yang berkaitan dengan lafad Yaitu ucapan lisan Seperti orang yang mengatakan atau bersumpah Dengan selain nama Allah SWT Dengan mengatakan demi Nabi Atau demi Ka'bah Atau demi Rasulullah Demi bulan dan bintang maka ini adalah bersumpah dengan selain nama Allah Swt. Dan ini adalah termasuk syirik kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Swt, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Di antara contoh syirik kecil adalah meyakini sesuatu yang bu yang bukan sebab sebagai sebab. Meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Contohnya seperti tadi. Meyakini bahwasanya jimat atau sebuah benda ini adalah sebab diluaskannya rezeki seseorang atau sebab seseorang mendapatkan keberuntungan sebab seseorang mendapatkan jodoh keyakinan dia bahwasanya ini adalah sebuah sebab padahal Allah SWT tidak mengabarkan dan Rasulullah SAW tidak mengabarkan bahwasanya benda tersebut adalah sebabnya Makanya adalah termasuk syirik kecil menjadikan sesuatu yang sebab sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab karena yang berhak untuk mengatakan dan juga menyatakan bahwasanya ini adalah sebab atau bukan itu adalah zat yang menciptakan benda tersebut. Yang berhak untuk mengatakan ini sebab atau bukan adalah zat yang menciptakan benda tersebut yaitu Allah SWT. Kalau seorang manusia mengatakan kepada sebuah benda bahwasanya ini adalah sebab sementara Allah SWT tidak pernah mengabarkan dan Rasulullah SAW tidak pernah menyatakan bahwasanya itu adalah sebab maka seakan-akan dia telah menjadikan dirinya sebagai sang pembuat syariat yang mengatakan ini sebab, ini bukan sebab, ini halal, ini haram. Oleh karena itu adalah termasuk syirik kecil. Dan perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar, syirik besar ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Apabila dilakukan maka dia keluar dari Islam dan harus memperbaharui syahadatnya kembali. Adapun syirik kecil, maka ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Di antara contoh syirik kecil adalah tiarah yaitu menganggap sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Seperti orang yang keluar dari rumahnya di pagi hari kemudian melihat burung gagak atau melihat seorang pengemis atau melihat seorang yang kecelakaan. Kemudian dia meyakini dalam hati bahwasanya hari ini aku akan bernasib sial karena melihat sesuatu yang tidak baik. Kemudian mencegah dia untuk keluar dari rumahnya Maka ini yang dinamakan dengan tiarah Atau tatayur Menganggap sial karena melihat atau mendengar sesuatu Dan ini adalah termasuk perbuatan yang tersebar Dan banyak dilakukan di zaman jahiliyah dulu Sebelum Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam di Mekah Maka tersebar saat itu Sedikit-dikit orang melakukan tatoyur ini Sedikit-sedikit menganggap sial sesuatu Dan ini adalah termasuk syirik kecil Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab Menjadikan sesuatu yang bukan sebab kesialan Menjadi sebab kesialan Salat arba'in di Masjid Nabawi Selama 8 hari 40 rakaat Ini apakah sama nilainya kita sholat di luar masjid Nabawi atau pulang di kampung kita Rasulullah SAW bersabda Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Man salla fi masjidi arba'ina salatan La tafutuhu salatun Kutibat lahu bara'atun minan nar Wa najatun minal adzab Wa bari'a minan nifaq Barang siapa yang salat Di masjidku ini 40 salat la tafutuhu salatun, tidak pernah ketinggalan satu salat pun. Maka akan ditetapkan ditetapkan baginya keselamatan dari neraka, keselamatan dari adab, dan terlepas dari kenifakan. Barang siapa yang salat di masjidku ini yaitu Masjid Nabawi 40 waktu dan tidak pernah ketinggalan satu sholat pun maka akan ditulis baginya tiga perkara ini diselamatkan dari neraka dari adab dan juga dari kenifakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnad beliau dan di dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Nubed Ibnu Umar Seorang rawi yang bernama Nubayt Ibnu Umar Dan dia telah dihukumi oleh para ulama Ahli hadis bahwasanya dia adalah seorang rawi yang majuhul yaitu seorang rawi yang tidak diketahui keadaan hafalannya apakah dia adalah seorang yang thikah atau orang yang doif kuat hafalannya atau tidak dia adalah termasuk rawi yang majhul. Kenapa dia majhul? Karena dia hanya memiliki satu hadis saja. Yaitu hadis yang kita sebutkan. Apabila seorang rawi hanya memiliki satu hadis, maka dia tidak bisa dihukumi apakah hafalannya kuat atau tidak. Lain dengan seorang rawi yang memiliki ribuan hadis. Bisa dibandingkan hafalan dia dengan hafalan para imam Para ulama besar Yang sudah dikenal hafalannya yang kuat Akan tapi kalau orang hanya memiliki satu hadis Maka tidak bisa dihukumi Apakah dia adalah seorang yang thikah atau tidak Oleh karena itu dinamakan dengan rawi yang majuhul Apabila sebuah sanat Di dalamnya ada seorang rawi yang seperti ini Maka sanat tersebut adalah sanat yang do'if yaitu sanad yang lemah dan tidak ada jalan yang lain bagi hadis ini oleh karena itu sebagian ulama di antaranya adalah sebagian guru kita di sini telah menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif yaitu hadis yang lemah yang tidak kita amalkan dan ini bukan berarti kita mendorong dan menganjurkan jamaah sekalian untuk bermalas-malasan datang ke Masjid Nabawi Kita katakan silahkan Kita bersemangat untuk sholat di Masjid Nabawi Bukan berdasarkan hadis yang lemah ini Akan tetapi berdasarkan hadis yang sahih Yaitu ucapan Nabi SAW sholatun fi masjid hada khairun min alfi sholatin fi masiwahu illal masjidal haram Sholat sekali di masjidku ini Lebih baik daripada seribu kali Sholat di masjid yang lain Kecuali di masjidil haram Ini adalah hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Cukup menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita Untuk melakukan sholat lima waktu di Masjid Nabawi Apabila kita memiliki kemampuan Untuk datang ke sini Dan jadi masuk dengan masjid di sini adalah masjid yang asli maupun masjid yang perluasan Baik masjid yang asli Yang dibangun di zaman Nabi SAW Maupun yang termasuk Masjid yang merupakan perluasan Karena Masjid Nabawi Sejak zaman Nabi SAW Sudah diperluas beberapa kali Sudah sembilan kali diperluas Dan terakhir kali adalah Perluasan yang selesai 20 tahun yang lalu Yaitu tahun 1994 di zaman Raja Fahad rahimahullah. Ini adalah perluasan yang terakhir. Jadi eh, keutamaan ini mencakup masjid yang asli maupun masjid yang perluasan. Demikian pula keutamaan seribu kali lipat ini mencakup luar masjid Nabawi, yaitu e, maksudnya mencakup halaman masjid Nabawi. Halaman masjid Nabawi menurut pendapat yang lebih kuat adalah termasuk bagian dari Masjid Nabawi itu sendiri. Barang siapa yang sholat di sana, maka diharapkan dia mendapatkan pahala seribu kali lipat. Tapi nasihat saya, apabila di dalam masjid kita melihat di situ masih kosong dan masih ada kesempatan kita untuk masuk ke dalam, maka jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Kita berusaha untuk masuk ke dalam masjid yang pertama kita keluar dari khilaf dan perbedaan pendapat para ulama. Kemudian yang kedua, kita mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu memenuhi saf yang depan sebelum kita memenuhi saf yang belakang. Jadi selama kita masih melihat di dalam masjid ada tempat, maka jangan kita sholat di luar masjid. Bolehkah kita mencium Al-Quran? Biasanya setelah membacanya, kita sering menciumnya Kalau niatnya hanya sekedar ingin mencium Tidak masalah Tapi kalau dianggap itu adalah sebuah ibadah Yang afdal Yang memiliki keutamaan Maka tentunya ini adalah Sebuah perkara Yang tidak diajarkan Yang menganggap itu adalah sebuah ibadah Yang afdal Yang mendapatkan pahala Maka ini tidak diperbolehkan karena dulu Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiallahu anhum dan juga para tabiin, para tabi tabiin di zaman mereka ada Al-Qur'an. Tetapi tidak ada riwayat bahwasanya mereka mencium Al-Qur'an setelah membaca Al-Qur'an tersebut. Jadi yang penting di dalam membaca Al-Qur'an adalah mengamalkan isinya. Kita membaca Al-Qur'an dan termasuk penghormatan kita kecintaan kita terhadap kalamullah terhadap firman Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengamalkan isinya bukan hanya sekedar dibaca Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi ketika mereka diberikan Taurat akan tapi mereka tidak mengamalkan isinya Allah Subhanahu wa taala berfirman mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha thilil himari yahmilu asfara permisalan orang-orang yang diberikan Taurat yaitu orang-orang Yahudi kemudian dia tidak mengamalkan isi Taurat tersebut kama thilil himar maka permisalan mereka adalah seperti keledai yahmilu asfara yang membawa kitab-kitab membawa buku-buku. Apa yang dia bawa adalah suatu yang berharga. Buku-buku yang bermanfaat, yang berisi tentang ilmu, akan tapi seekor keledai tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia pikul, yang dia bawa. Ini adalah permisalan bagi orang yang membaca kitab Allah SWT Kemudian dia tidak mengamalkan isinya jadi untuk menunjukkan penghormatan dan kecintaan kita kepada Al-Quran Adalah dengan diantaranya adalah mengamalkan isinya Kemudian mencermati, merenungkan isinya Kemudian membaca Al-Quran dengan adab-adab Yang sudah ditentukan, disyariatkan Seperti membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu Di tempat yang bersih, di tempat yang tenang Di waktu yang tenang dan tidak dengan menyambi maka ini adalah semua termasuk penghormatan dan kecintaan kita kepada Al-Qur'an Jika saat berpakaian ihram terkena minyak wangi orang lain Padahal waktu berihram belum selesai Dicuci ya, Jadi kalau eh, pakaian ihram kita terkena minyak wangi Maka kita bersihkan bagaimana prosedur pengajuan buku-buku Islam khususnya Al-Quran dan pengirimannya ke Indonesia untuk madrasah diniyah dan pesantren tahfidz. Ini bisa diambil di pintu 18. Ya di sana ada e, bagian khusus untuk e, Al-Qur'an. Kita menulis e, permohonan dengan e, tanda tangan dari takmir masjid atau dari ketua madrasah atau kepala sekolah diajukan ke sana dan langsung e, diberi Al-Qur'an. Dan masalah pengiriman ini masing-masing. E, mohon penjelasan masalah wasilah, tinjuan syariat, makrifat hakikat dan yang lain. Salah besok sore materi kita adalah tentang masalah e, bagaimana cara meraih syafaat. Besok sore insya Allah materi kita adalah tentang bagaimana cara meraih e, syafaat dan saya harapkan nanti hadirin bagi yang masih di sini bisa menghadiri kajian kita besok sore. Allah menciptakan benda-benda yang mempunyai kekuatan dan khasiat untuk sarana wasilah kesembuhan. Mohon penjelasan. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau mengabarkan kepada kita bahwasanya sebagian benda ini merupakan sebab kesembuhan. Seperti ketika Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya madu adalah termasuk obat. Fihi shifa ulinas. Di dalamnya, yaitu di dalam madu, ada obat bagi manusia. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya habbatus sauda adalah obat bagi segala penyakit. Dan beliau SAW mengatakan Ma'u zamzam Shifa'u suqmin Wa ta'amu ta'min Air zamzam adalah obat bagi penyakit Wa ta'amu ta'min Dan bisa menjadi makanan Ini adalah kabar Dari Allah SWT Yang telah menciptakan Benda tersebut Dan kabar dari Rasulullah SAW di mana beliau adalah seorang Rasul yang tidak mengucapkan sesuatu kecuali dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau yaitu Nabi Muhammad SAW mengucapkan kecuali eh, tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsunya, tidaklah apa yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya habatus sauda adalah obat bagi segala penyakit setelah diwahyukan kepada beliau oleh Allah SWT yang telah menciptakan habatus sauda tersebut. Demikian pula beliau mengatakan bahwasanya air zam-zam ini adalah obat bagi penyakit. Demikian pula beliau tidak mengatakan itu kecuali setelah diwahyukan kepada beliau. Apabila sudah ada keterangan dari dalil dari Al-Quran maupun Sunnah bahwasanya sebuah benda adalah berkhasiat maka harus kita imani. Harus kita imani bahwasanya benda tersebut adalah memiliki khasiat dan bermanfaat. Ini adalah salah satu cara untuk menentukan bahwasanya benda adalah merupakan sebab yang dibenarkan. Di sana ada cara yang lain yaitu dari pengalaman yang bisa dipertanggungjawabkan sebabnya. Seperti pengalaman-pengalaman para dokter dari pengalaman-pengalaman yang ada bahwasanya tumbuhan ini memiliki e, di dalamnya ada e, barang ini di mana fungsinya adalah untuk menyembuhkan penyakit ini. Kemudian diracik dan dijadikan obat maka ini bisa menjadi sebab yang disyariatkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang bisa dipertanggungjawabkan sebabnya. Jadi untuk mengetahui bahwasanya sebab adalah syar'i disyariatkan atau tidak, maka caranya cuma dengan dua cara ini tadi. Yang pertama adalah kabar dari Allah dan juga Rasulnya, sebagaimana kita sebutkan contohnya Kemudian yang kedua adalah dengan pengalaman-pengalaman yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun sebab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebabnya seperti yang tadi kita sebutkan, maka ini bukan termasuk e, sebab yang syar'i dan disyariatkan. Melempar jumrah yang disyariatkan pada hari tasyrik kapan? Jika tidak sesuai syariat, bagaimana hukumnya? melempar jumrah pada tanggal 11, 12 dan 13 menurut imam yang empat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad adalah setelah tergelincirnya matahari yaitu setelah datang waktu salat duhur maka itu adalah waktu dimulainya melempar jumrah dan akhir waktunya adalah sampai terbit fajar pada hari berikutnya. Jadi waktunya cukup panjang dari waktu zuhur sampai terbit fajar pada hari berikutnya. Bagaimana jika tidak sesuai dengan syariat? Kalau yang dimaksud adalah melempar tidak pada waktunya seperti orang yang melempar pada tanggal 11 dan melempar sebelum waktu zuhur, maka hukumnya seperti orang yang sholat zuhur jam 9 atau jam 10 yaitu tidak sah solat solatnya dan harus mengulangi ketika datang waktunya. Artinya orang yang melempar sebelum zuhur maka seperti dia tidak melempar. Dia harus mengulangi melempar tersebut ketika datang waktunya. Jamaah Indonesia banyak yang mikot di Jeddah. Bagaimana hukumnya? Eh, Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis dalam hadis yang sahih telah menyebutkan kepada kita tentang mikot-mikot bagi orang yang mau melakukan umrah dan juga haji, yaitu lima mikot. Yang pertama, yang pertama adalah Bi'ar Ali yang ada di Madinah dan ini adalah mikot yang paling jauh. Kemudian Zatul Irq yang ada di sebelah timur laut, kemudian Kornul Manazil yang ada di sebelah timur Mekah Kemudian Lam Yang ada di sebelah selatan kota Mekah Dan juga yang terakhir adalah Rabiq Yang ada di sebelah barat laut Dari kota Mekah Makanya adalah mikot eh, Mikot-mikot Yang ada di dalam syariat kita Yang jumlahnya ada lima dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan Jeddah Di dalam hadis ini Dan Jeddah Ini posisinya berada di dalam Mikot Posisinya berada di dalam Mikot Jadi orang yang akan melakukan umroh atau haji Dari negaranya Misalnya dari, dari negara kita Misalnya dari Indonesia Dan akan menuju Mekah secara langsung untuk menunaikan umrah dan juga haji maka tidak boleh dia melewati miqat kecuali sudah dalam keadaan ihram dan miqat kita apabila kita turun ke Jeddah maka miqat kita adalah Yalamlam yang letaknya sebelah selatan kota Mekah sekitar 90 kilo dan saat itu kita berada di atas pesawat sehingga tidak boleh kita melewati Yalamlam tersebut kecuali kita sudah dalam keadaan ihram. Apabila kita turun ke Jeddah dan kita dalam keadaan tidak niat ketika melewati miqat tersebut, maka berarti kita meninggalkan salah satu kewajiban haji atau kewajiban umrah yaitu berniat sebelum miqat atau berniat sebelum melewati miqat. Artinya kalau kita baru niat di Jeddah berarti kita meninggalkan satu kewajiban. Dan Ibn Abbas mengatakan, "Man taraka min nusukihi syai'an Au nasiyahu falyuhrik daman." Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari nusuknya, yaitu sebagian kewajibannya atau lupa, maka adalah dia menumpahkan darah. Artinya adalah dia menyembelih seekor kambing yang disembelih di kota Mekah di tanah haram dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di sana dan tidak harus kita datang langsung ke Mekah. Boleh kita mewakilkan atau mengirimkan uang kepada orang yang ada di sana dan membelikan untuk kita yang penting disembelih di sana dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di sana dan tidak boleh kita mengambil sedikit pun dari daging tersebut. Zikir-zikir yang sesuai sunnah saat wukuf Jika zikir tersebut di luar ketentuan tersebut bagaimana? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih Khairu ma qultu wan nabiyyuna qabli La ilaha illallah Khairu du'a du'a yaumi arafah Wa khairu ma qultu wan nabiyyuna min qabli La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir yang menunjukkan kepada kita bahwasanya zikir yang paling afdal dibaca ketika di Arafah adalah zikir ini yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan boleh kita membaca zikir-zikir yang lain seperti tasbih tahmid takbir tapi yang paling afdal adalah zikir yang tadi kita sebutkan dan yang disunahkan ketika kita di Arafah adalah memperbanyak doa Permintaan kepada Allah SWT Terutama permintaan kebaikan di akhirat Meminta kepada Allah hidayah Petunjuk kepada jalan yang lurus Meminta kepada Allah masuk ke dalam surganya Dengan mudah Meminta kepada Allah keselamatan dari neraka Dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik Dari akhlak-akhlak yang tidak baik maka ini adalah permintaan kebaikan di akhirat Dan boleh seseorang Meminta kebaikan Yang ada di dunia Seperti meminta keluasan rezeki Kemudian dalam urusannya Atau hajat-hajat dunia yang lain Yang tercela Apabila seorang yang berdoa Di sana hanya menyebutkan permintaan Kebaikan di dunia saja Tanpa memperhatikan kebaikan di akhirat Meminta kepada Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia Dan lupa untuk meminta kepada Allah Kebaikan di akhirat Oleh karena itu doa Yang bagus adalah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina benar. Meminta kepada Allah Kebaikan di dunia maupun di akhirat Dan juga dijauhkan dari neraka Bagaimana hukumnya mabit di Mina Sudah keluar jam 12 malam Bermalam di Mina Pada malam tanggal 11 Pada malam tanggal 12 Ini adalah termasuk kewajiban Bagi yang nafar awal Maupun yang nafar thani Adapun malam tanggal 13 Maka menjadi kewajiban Bagi orang yang nafar thani Dan jadi masuk dengan bermalam Di Mina Adalah apabila seseorang bermalam di sana sebagian besar malam. Bermalam di sana sebagian besar malam. Dan kita mengetahui satu malam itu dimulai dari waktu maghrib dan diakhiri dengan waktu subuh. Artinya kapan adzan maghrib maka itu adalah mulai waktu malam dan kapan adzan subuh maka itu adalah akhir dari malam. Kita hitung berapa jam dari maghrib sampai subuh Maka itu adalah satu malam Kemudian kita bagi dua Kalau satu malam kita hitung ternyata 10 jam Berarti setengah malam adalah 5 jam Berarti yang wajib bagi kita adalah bermalam di sana Lebih dari 5 jam 5 jam 10 menit 5 jam seperempat menit eh, eh jam 5 seperempat jam Atau 5 setengah jam maka kita sudah dianggap bermalam di Mina. Apakah bermalamnya itu di awal malam maupun di akhir malam? Mungkin seseorang ingin bermalam di sana mulai dari maghrib, maka dia tinggal di Mina dari waktu maghrib. Di sana tinggal sekitar 5 jam lebih Kemudian dia keluar dari Mina Maka sudah dianggap dia bermalam Atau bermalam di tengah-tengah Mulai dari Isya dari jam 7 sampai jam 1 misalnya. Atau ingin bermalam di akhir malam dari jam 10 malam atau jam 11 sampai waktu subuh. Maka semuanya diperbolehkan. Yang penting tinggal di sana selama lebih dari separuh malam. Inilah yang dinamakan dengan mabit atau bermalam di Mina. Bagaimana hukumnya ketika melempar jumrah? Posisi Ka'bah ada di sebelah mana? Ketika melempar jumrah akobah Maka posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita Ketika melempar jumrah akobah Posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita Dan Mina ada di sebelah kanan kita Dan ini hukumnya sunnah Dianjurkan bukan sesuatu yang wajib Boleh kita melempar jumrah dari arah mana saja Dari depan, dari samping, dari belakang Yang penting eh, tujuan kita melempar adalah untuk memasukkan e, kerikil tersebut ke dalam lubangnya. Ini yang dimaksud dengan melempar jumrah. Dan bukan yang dimaksud adalah melempar tiang yang ada di sana. Bukan yang dimaksud adalah melempar tiang yang ada di sana. Tiang yang ada itu hanyalah sebagai, sebagai e, pemudah bagi kita untuk mengira-ngira terutama bagi yang melempar dari jauh untuk mengira-ngira di mana lubangnya. Dari mana dia tahu? Dari tiang. Jadi bukan maksud melempar adalah melempar tiang tersebut. Justru orang yang melempar dan tujuannya adalah untuk melempar tiang ditakutkan malah e, batu tersebut tidak sampai ke dalam lubangnya. Apalagi kalau dia melemparnya terlalu keras, maka ditakutkan e, batu tersebut keluar kembali kepada dirinya atau kembali ke arahnya sehingga tidak masuk ke dalam e, lubangnya yang tujuan utama kita melempar adalah untuk memasukkan e, batu tersebut ke dalam e, lubangnya yang ada di sana. Jadi ya, ini tadi kita sebutkan tentang hadis arba'in hukumnya adalah doif dan di sana ada sebuah hadis dan yang terakhir yang dihukumi hasan oleh sebagian ulama yang bunyinya hampir sama dengan hadis yang berkaitan dengan arba'in tadi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Man shalla lillahi arba'ina yauman yudriku takbirat ma'al imam ma'a jama'ah fi jama'ah yudriku takbiratal ihram atau takbiratal ula kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang salat karena Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas karena Allah selama 40 hari. Kalau hadis yang pertama tadi 40 salat. Kalau ini 40 hari. Ma'al imam atau fil jamaah bersama jamaah, artinya tidak salat sendirian yudriku takbiratul ula dia mendapatkan takbiratul ihram yaitu artinya solat bersama imam dari awal bukan sebagai masbuk apabila dia solat selama 40 hari tidak pernah ketinggalan jamaah dan dilakukan bersama imam dari awal dengan syarat ini kemudian syarat yang keempat adalah lillah yaitu ikhlas karena Allah Swt maka kutibat lahu baraatan akan ditulis baginya dua baraah yaitu dilepaskan diri yang pertama baraatun minan nar dilepaskan diri dari neraka kemudian yang kedua adalah dilepaskan dari kenifakan dilepaskan dari neraka yang pertama kemudian yang, yang kedua dilepaskan dari kenifakan dan hadis ini mencakup Masjid Nabawi maupun masjid yang lain. Sehingga kita bisa mengamalkan hadis ini di mana saja. Baik di Madinah maupun di kampung kita atau di daerah kita. Dengan syarat bukan 40 salat tapi 40 hari. Kemudian dikerjakan bersama imam dari awal. Dari sejak takbiratul ihram. Nah, ini kalau bisa nanti kalau kita pulang kita amalkan meskipun cuma sekali yang kita harapkan kita bisa mendapatkan pahala yang besar ini. Seseorang apabila menjaga sholat berjamaah selama 40 hari dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka orang yang seperti ini sangat jauh sekali dari kenifakan. Karena orang yang munafik mereka sangat berat untuk melakukan sholat, apalagi sholat berjamaah, apalagi sholat isya dengan subuh. Ini sangat berat bagi orang munafik. Apabila seorang muslim khususnya laki-laki bisa melakukan ini selama 40 hari dan tidak pernah terputus, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka diharapkan dia terbebas dari sifat kenifakan ini dan juga terbebas dari neraka. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.